Pak Jalang. halo Nanti habis ini habis kita mentil itu nanti nanti mau kerja di mana? Mau anu apa? Kentu di mana Pak Jalang? Ya. Saya sih kentunya di mana saja lah gitu. Kalau bisa sih saya bisa kentut dengan kamu ya. Iya bisa ini sekarang kan lagi, oh, iya, kentut. lagi kentut. Enak ya? Ya enak. Ya enak ya. sekali. Setelah kentut terus? Mentil. Ya. Kelanda suwe-suwe kayak yang kentir kelanda. Ya. Wis. Kok kok kau aja jengkel nur ya, tenang. Saya kentu khusus buat orang anu Pak Jalang. Apa? Saya kentu khusus buat Pak Jalang. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. -sama. Kapan gue kan kendun nih? itu kerja keras sekali. Betul, kerja keras. Ya, sampai berkeringat, Mbak. Iya, sambil berkeringat. Kadang yang kerja juga sampai mengeluarkan suara ya. Oh, dan kadang habis kentu kan <sighs> Iya, betul. Capek sekali gitu. Ya, iya. karena capek kan. Oh, oh harus mentil. Iya si tukang kamera kebuyu. Ngodar ya, kocok perut ini. Assalamualaikum Kang Garing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawab salam hukumnya wajib. Ana salam sing ora wajib dijawab. Salamnya apa? Ya salamnya wong sembayang ya jadi jawab Ngoy mame, assalamualaikum. Mamu jawab, waalaikumsalam. Oh, bubar oh. Ya. Jal. Iki tolangan. Ya. Kidung tresno. Kangen ayo, suwe ora metu. Hmm. Ayo njaten. Heeh. Hmm. Kidung suci, oh, lakoni kalamon aku iki kebak dosa, ya Nur ya. Nggih, Pak. Wong Nabi Adam wae, Robbana ya Robbana dolamna anfusana wa ila takfirlana wa tarhamna kunana minal khosili Gusti Allah kula niki tiyang dolim menawi mboten panjenengan pangapura nisaya kula niki badhe kesasar lan besok kepecah Kolongane tiyang kang ingkang rugi tekor mm tekor ya Doa Abu Nawas ilahilaf dulil firdosi ahla wala akwa ala naril jahimi fahabli taubatan waqfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil adzim diterjemahno anggo basa Jawa ayo Gum Kulo tan pantes manggen wonten jroning suwarga nanging kula tan kiyat nyemplung neraka Gusti yang agung mugi paring pitulung Nampi pitutah kula lan giliran wis sinden sing nganggone abang jambon loro siji tua radan tapi manis si sing yang cunong ya. ya. Cobi kula turi jumeneng jejer teng mriku. Jejer wayang monggo. Dikenal kereng. Beres. Kula badhe tepangan kali yusinden kekaliro kekalipun <laughs> Kekalirah pripun to, Pak? Sin, bathuke cunung dingin. <laughs> Bathuk cunung nggih, nami kula Haryanti. Nggih, Pak Dalang. Nika seniman apa? Oh, nika nggih tukang ngamen. Oh, orjen. Nggih. Nah, bagus. Orang yang duwe bojo tukang orjen kuwi ora kok berleren. Lah pripun kok mboten kebularan? Lah dimeki terus kayak iki ngono. Oh, mboten niku demeke halus nggih kula nggih mboten napa-napa. Oh, kaya kowe ya <laughs> Allah. Iya. Iki iya. bocah koyo. Danak yo. Wis dana. Sampun? Ira. Iya, Satunggal. Lumayan isih rapet. Oh, oh eh. <laughs> Jenengan niku kok celelekan to Pak Dalang? Eh? Rapet napane? celelekan. Nggih. Celelekan niku kata dasare napa? Napa nggih? Oh, nakal. Celelek. Nggih, nakal ngoten. Kata dasare celelek. Oh, lah niku gene jenengan niku. Asi oh, oli oh, seselan eh jadi celelek. <laughs> Ngawur. Nggih basane tiang karang gede niki. Oh nggih. Ya Allah, ya. Hmm. Napa niku? Boten niki kaya ngilere hmm. berusaha kaya batuk kaya kowe nemen ya lho <laughs> iki. Niki pemain bola lapangan. Ya ora wong <laughs> wong wadon ke ukurane ning batuk. <laughs> Mboten kira-kira napa niki? Pokoke patuk nuwur karo patuk ngingsor kuwi ambane padha yo. Alah jenengan niku sok ngerti. Eh, wong jenengan mboten ngerti kok. Ngene sampean mencilik niku kok Bae kok yo. Ki kotuli rongo <laughs> kena yo. Maksude nyong patuk karo patuk ngingsor padha. Angger sampean pas lagi senam. Nggih. Beli sampean kae ki ngono. Ki berarti patuk kan ngingsor ya. Ya <laughs> padha. Ya iya. Pada jukir. kemuyuk kaya dikitik kok. Oh. pindah kare sing siji kaya. Jewit wilujeng dalu, Pak Gareng. Hmm? Wilujeng dalu. Sing lujeng kowe wong lanang, anger wong wadon sugeng. Sugeng dalu, nah, Mas Gareng. Ya, anger wong lanang lujeng. Oh, anger wong wadon sugeng. Eh, ana tap-tapane dhewek. Nami Nami kula Kartini. Oh, wetone Minggu nggih jenengan. Boten. Sampeyan Kartini bekas bojone Om Taruna napa? Oh, sanes. Oh, sanes. Sanes. Kartini wetone Minggu nggih. Boten. Napa wetone? RHS. Eh? RHS. Raimu kaya ayu-ayu, takone weton bekar ribut Niki pun kawan, niki buat tenayu nggih ayu ampun disyukuri alhamdulillah. Ora ayu mboten nyatane ya payu ya sampean duwe lanang ya. Mboten disade lho. Eh? Mboten disade. Ora. Sampean duwe lanang. Gadah. Ya lanange sampean karo sampean gratisan apa bedane ora didol? Sembrono. Nah, Nggih mboten. Jualah dengan harga yang mahal. Gitu maksudnya wong wadon ge aja gampang dimurah Nggih. Kaya bocah wadon saiki yo tingkat kegatelane kuwi luwih akeh timbang biyen. Ya? Pramilane anggere jenengan kagungan adi putri, anak putri, tulimpun wonten sing nyenengi wong lanang, bocah lanang dijagongaken, ditakekaken. Kamu itu mendekati anak saya maunya apa. Harus begitu ya Bu ya. Lebih baik galak sekarang telap tapi selamat ngesuke. Iji. Soalnya nggak sampai ngejorna anaknya anak dini sampai sing wadon tuli tiga bocah lanang. Wes Bakso semangkok bae wis metak-take ambe nemen kowe. iki yuk. Nggih. Nggih, mboten kados jenengan riyin nggih. Nggih. Jenengan kawin karo lanang e sampean iki termasuk dijodoh kenapa? Nggih, ngapunten nggih. <laughs> Mboten asal usule pripun? Nggih, asal usulipun nggih namung kenalan ngoten niku. Kenalane teng pundi? Wonten kampung kula Kampung pundi sampean asline ndi sih? Dalam saking Wonogiri. Wah, Wonogiri. Iki dadase panjenengan kau ngoten niku kula mboten patosa ngertos. Ora ngertos yang penting dirasa kena, aja kudu ngerti kena. Sing penting rasane enak kaya kowe ora kudu ngerti iki apa eh orang kudu. Iya. Sing penting wis mancing rasane enak. Mancing niku pripun? Mancing kuping apa ngomongan yo. Oh, Wonogiri ini pun pundi? Purwanto. Purwantara. Oh, Purwantoro. Hmm. Kakungipun ugi Purwantara. Inggih, sami. Sakniki wonten mboten kakung? Wonten. Ingkang nabu napa? Selendem. Ya, ora jelas selendem ta kaya ngong. Waduh, udah tutut terus wah. Nyawang bojone. Karo udah tutut. <laughs> Ya. Monggo kula aturi nembang. Milih tembang ingkang panjenengan remeni, gontas gentos gontas gentos iki. Monggo Mbak Kartini utawi Ibu Juminten, monggo. Eh, Bu sinten, Pak? Haryanti Pak Dalang. Oh, Haryadi. Haryanti. Oh, Haryanti. Nggih. <laughs> Sing jenenge Jono. Oh. <laughs> Jono jenengan kaduan meneng. Nggih, sing gampang-gampang mawon nggih, nderek latihan, nderek ajar nih. <laughs> Ajar ka duwite ditampani. Mboten, nek niki mengke mboten kula tampani, wong jenengan ngeleke mawon ngoten kok. Ya ora muni ajar, muni nyambut gawe. Oh, ngoten nggih nyambut damel, ngoten jeng-jeng ngasal bayaran ngoten nggih. Ya iya. Oh, oh lha nggih kula kleru berarti. Salah kepret oh. sisan. Oh. <laughs> Napa wani aja ngepret kula wong bojone kula gedhe kluwi jenengan kok. itu diturun ya. Oh. Eh, mboten iso. Ora iso prime. Lah wong bojone kula gedhe ngluwi jenengan kok. itu diturun ya. Oh. Eh, mboten iso. Ora iso prime. bojone kula mboten tau turu lho. Eh? Mboten tau turu. Eh. Berarti iwak bojone sampean. Iwak ora tau turu mendeleng bae matane. <laughs> Eh, bojone eh, iwak. Lah kok bojone ku lho kepadake iwak niku pripun jenengan iku to padahal? Lah jare ora tau turu nang iwak kok arep mung. Jagane nyamuk niku lho nek enten nyamuk diteplek ngoten. Oh berarti bojone kon cecek. <laughs> Arane lemu dicaplok kaya kowe. <laughs> Di kemudian. Ah, ayo mila Hmm, ya hari-hati, hari-hati kaya. Ya jenengan ku ngelingi nek dalu napa? Eh? Mboten. <laughs> Mboten sida. Lho, cakep primen dong ini. Enggak. Sri Huning nggih. Utawi napa badhe milih napa? Nggih, Sri Huning mboten napa-napa. Eh? Sri Huning mboten napa-napa. Ya mboten napa-napa mung sing bayar nyong kok. Oh, ngeten. <laughs> Mano. Lah iya. Nggih menek salah ampun disengeni lho. Ora disenekne tapi ya potong bayaran biasa. Lah wong kula men mboten bayaran jenang dipotong pripun to Pak Dalang? Eh? Kula mboten bayaran kok kalih Pak Wandoyo kok. Uwis. <laughs> Uwis. Ning Wandoyo ke kan mana? Nyong areng bayar sampean kok bukan lanange cemburu yo. Kuwi bojone nyong dibayari. Wong Bagong kula niki lagi manten anyar, Pak. Nggih, jenengan niku kleres manten anyar bener jan pasangan serasi niku. Manten anyar yo kelalen yo. Kok kelalen? pripun manten anyar kok kelalen? Iya, barang wis kelon bojone nyong tak bayar. <laughs> Wah, jeneng. Hmm. yo yo, le. Jenengan niku jajan niku. Eh? Jajan. Jajan siapa? apa? Kirangan sing ngajari sing balung niku. balung. Sing balung. <laughs> Balungane. <laughs> Loh. Wis ki bocah isi mbuke kaya ngono purnemen. Senengane lempar batu sembunyi tangan. Oh. Monggo. Sinaput pahlawan putri Suaranya kayak yang teles ya basah ngompol ya nih ngompol pimen ku sirihun ning mustiku Kowe sing kok patak cempolo sisan. rame rame ini kau malah turu glekar masa? Walah. Singare Genti Mbak Kartini. Putra Kanjeng Sura. Oh, kowe sing sing ayu. Terima kasih. Alhamdulillah. Hmm. Nonggo urip-urip. Hmm. Terus, Mbak. Liri yo ne suara kebatinan mulane lirih. Oh iya. Bebelo wirat. Oh iya. Kelingan dadi preman men mangane. Kaya-kaya polisi man yang karangan mangane bodin kok. Ha ha Haryati, ayo. Nggih. Tanamur hong asri kuning. Jenengan suaranya apik nggih, Mbak nggih. Ngertos sebabe? Pripun, Pak? Zaman penjenengan teng kandungane ibune jenengan. Nggih, pripun? Niku sering dikirimi mic bapane sampean. Oh, ngoten. <laughs> Kirimi mic. Lane suarane apik. Barang sampean lahiran nangis. Nangis sukani napa Mbak? Kan iku sih kaget. <laughs> Kebanteran lan. Boten kaget, oh, biyen lagi ditiliki yang jero weteng kan bapane sampean dalam keadaan gundul. <laughs> Barang metu gondrong, ya nangis tuh, Oh, bapane nyong nakal. Gondrong. Ayo ya, ya, main Ayo. dadi kusumane ong diroke pangasa sing siji alus iya kaya pilak sing siji tegas terus seru top enggak gonta-ganti sing lirih riyen Ibu Kartini, ibu kita. Heeh. Si si Ibu Kartini putrane pinten? Setunggal. Sami nggih. Inggih. Eh, umur-umur umur-umur. Sampun tigang doso kalih. Nah, wis khatam reng. <laughs> Ini khatam. Ah, telung bulu jus. Eh iya ya. Nyong ya gelem bojo. Winginane nyong ditawani bojone kula, Mbak. Kula kan nikah malih. Oh. Kali lare lulusan SMA, kula mboten purun. Terus? Mboten purun lulusan SMA kula mboten purun. Eh lajeng pripun? Soale SMA tahun sewidak. Oh. <laughs> iki wis kisut to, ya. Aduh. Bodine enak ya? Oh, udah dikasih dari depan botin, Emang botin rok apa? Ini malah non kolesterol lu ge? Ini marakna taine lunyu armani. Orang geratol. ya lancar. Sri Unik. Uh. Monggo, Mbak. Ingkang halus, Mbak. Karya Pak Sukron Suwondo. klasikan sing endang Jumadi mengke. Krawitane mburi niku. Sing jrendem lanange jenengan. Nggih, ya? Inji Mas Gareng. Tulisannya inggi, macane aja inji. Mari inji inji monjo lenjah. Lanangnya sampai namanya sinten yuk yuk Kartini. Lah menika sampun Perso. Perso tapi Perso mau ben urung weruarane oh. <laughs> Oh niku naminipun Sarti. Oh, Sarti, kesasar tapi dadi. Nah, leres. Nguyu le di. <laughs> Sarti bojone karo Sarti kaya pas bojone menang. Sartine mblethong e kaya. Angger teng sering tukaran apa mboten, Bu? Oh, mboten. Mboten ate. Wong anggar tukaran mawon kan nggih SMS Boten apa? Oh, jenengan eh, segawon Mas, eh, kan. <laughs> Syukur jenengan wetone apa? An apa? Wetone apa? Sardi wetone Kemis. Ah, boten salah. Selasa wis. Salah. Rebo wis. <laughs> salah. Ya berarti metune sing cilik teng jaran kowe beton wetone sih. <laughs> Sembrono niku nggih awon-awon niku nggih putrane ibune niku. Iya, oh, top nemen kene. Sing lanang penyelentem sing wadon senewati. Sing lanang lagi gelem sing wadon disemayani. Laki M, laki M. <laughs> Hmm, Kartini, Kartini. Kartini niku lahir tanggal 21 April. Namanya Ibu Harum aslinya. Niku pahlawan. Namanya Ibu Harum. Iya coba ditebangkan, coba ditebang. Ibu kita Kartini. Terus Putri sejati. Hmm, terus Putri Indonesia harum namanya. Nah, arane harum gue, arane tutup Kartini oh, orang Kartini itu putri sejati. Jadi harum marane. Salah-salah terus. bang Bangsa Indonesia tembuh. Wong kenapa buang air besar sing dikoleti kamar kecil. Di sini tai coko ya. Mbuh. anak maning wong lanang karo wong wadon. Manten anyar saking kepengene dua anak. Mas, Mas tolong Mas ditok naning jero Mas ditokna ning jero, oh, ditokna menjebo oh, ditokna ning jero. Embo ayo aneh-aneh tok ayo enggak. Embo ayo. Monggo Mas, janji nae ndak metu. Ya kepri, min danjing nae ndak metu. Lah aduh kaya embo. Mulane bahasa Jawa nyong kadang kala sering suka muni nyong barang suwe ku ning Jepang. <laughs> Mari bahasa Jawa kaya ora pati seneng. Hmm. Angel wong Jawa Terus yuk, Kartini. Jengok gentenan duet gue, sing drentep karo. Raine kayak gendut. Profesi sinden adalah profesi yang semakin hari semakin langka yuk Kartini. Karo Ariati. Mas Gareng. Dipersudi ya. Iya, Kuwi lebih jagong neng kono pirang menit wis kena. 250 seketan, ya, ah. kena. mau kotak tambahi esok, selawe ya. Astagfirullah. Tenang bae wis. Tambahi selawe kok ngenteni engko esuk. selawe nggo ngojek ra cukup ya, Mbak. Pokoke ngerekon bisa jawab om, ah, nyong ya kontan saiki. Oh, matan. Nggih. Nek tak takon karo kon. Nggih. Kowe sih hati-hati tuli. Iwak agamanya apa, Ti? Iwak agamanya napa, Mas? oh, penontonnya Kristen tuh rene. Alasane nih Kristen. Boten ngerti. Rajane arane Paus, goblok. Oh. Rajane Paus ngoten. Lah iya. nggih. Kartine ya ora bisa kon ora di tambahan ora bisa iya. batik sih. Mengke kula tanglet kali anu pemirsa menika kula menika. Iya, iya, kali si Kartini. Eh, nggih. Ya. Regane sapi siji patang juta. Nggih. Ki ilmu matematian. Hmm. Regane sapi Patang juta. Eh, nggih. Pak Jono tuku sapi papat. Pitakonane ini gue lahiran metune apa? Ya. ya. Nggih medale pedet. Ya bener. Pinten nih nika? Eh? Nek bener gak pinten? Pedet ya berarti lawe. oh. Eh, lawe nggo ngojek mboten cukup. Nggih wong penyakit darah tinggi tidak boleh makan daging kambing sebab daging kambing mengandung apa kok orang-orang darah tinggi nggak boleh ayo mengandung kolesterol ya ora bisa kolesterol Kat, wedus yang ngandunge cempe oh, oh, cempe cempe iya wes pas berarti kalau pedet begini dijole orang tidak Eh penti penti ralat nih kok sempe. Ya ora bisa lah ralat-ralatan. Oh enten ralat tok sampun. Wis metu kan didudut mani iya ora bisa. <laughs> Saged toh. Orang bisa wong kon iki cempek salah ya berarti potong nih, kok tarik mani kok. Nyong gak dijaluk deh punya ora oleh apa men dijaluk duit. Pelit. Oke, kalau tak takkan kali jaringan ya, yuk bisa nek jumlahe wong wadon ning dunia kowe luwih akeh timbang wong lanang. Ya berarti sebabnya pripun? Tiang istri jumlahnya langkung kata timbang tiang jalur. Nek wong lanang kan mboten enten sing lahiran. Iya wis. Nggih. Tapi kan gawe. Nggih. Nggak oh, gawe. Kartini, Kartini. Nggih. 50 nggih. Nggih. Badhek. ya. engko nek ora itu tenan dosa. E. Dosa nemen, nyong nong dosa wong wayang iki ren ora apa-apa. <laughs> Pripun ayo nih wong wadon jumlahe luwih akeh timbang wong lanang. Batik nama buatan, Eh sing jaler nika mboten batik. Nek sing setri batik. Batik niku napa? Batik mana? Oh mboten saged. Lah pripun? Bisane wong wadon niku luwih akeh soale malaikat kuwi gawene luwih gampang wong wadon timbang wong lanang. Oh. Ya wong wadon tadi petuk-tuk petuk-tuk petuk-tuk petuk-tuk ana pira jejeran 10 ngono ya kok diri sitok ngolati ngwek wek wek wek wek wek. Diwur-wuri mbakok dadi wis. Lah dek kados anu tiang babali kambing. Eh dikandani kadang ya ditele kacang ya wis ijinan brutul-brutul ngono. ana sing nyentol ana sing silem napa menjelek hmm, tapi kan gawe wong lanang niku dangu yo nggih nang dikilis-kilis ana apa ngono Jadi suwe ana tetale watu loro tetale kelinding kelinding diunter unter ngaten nggih lang kita wa cendeke sejen sejen diukur mboten nika ana sing apa arane nglingguke nengen ana sing nglinguke, sejen sejen oh. Tuh. kata sing bengkong nggih soalnya mboten nenten sing nengen nenten sing iwo ngoten nggih. Ya ora mesti karo sing silendem ya bengkong kowe wong manjak terus jadi bengkong iwa. Eh? Lurus. Lurus apane? Potongan kaya kowe ya. Tabuhe lendem niku kan lurus. Luk telu ndian kowe ya, kaya orang. Kaya ular kilan. Saiki kula badhe-badhe kan Nur ki njaluk duite 100 200 Nur. Megan kamu siap loh, jangan habis ini loh. Jangan ngomong, iya kamu nggak usah ngerasa-ngerasa ini kalau pandus kok ganteng sekali, nggak usah lah. Dan saya udah tahu. Nih, <clears throat> eh. Niki tak kei lembar peraga nggih. Niki lembar peraga. Mbak Kartini kalian Mbak Hereti mriki angger saged 200-an. Eh 100-an Kontan iki lho. ngapusi meleh nggih. Ora, wong iki aja kecerdasan. Arane kenapa tuku softtek kok, Kak? Mbak, wonten kunyuk. Menek teng wit-witan iki. Wektu kunyuke niku mudhun pitakonane sing nempel lemah napa riyin? Ibu Kartini riyin. Buntute. Buntute. Ngin lah umpamane mandhape niku jengking. Buntute si teng dhuwur salah. Variety. Iya, Oyote. Boten oyot kan. Kula taken niku sing yen unyuk Bayangan nih bayangan. Salah. Napa? Lah sampean kan mikiri kunyuk wong mikir awake debek, Elan kan mikiri kunyuk. Wong kunyuk dipikir. Wong kita bu, oh. mudun buntute dingin budase dingin musik musikin dingin kunyuk kan dipikiri sampe digawe ngomong apa. Mana mati jago jago jago wong wis. Sampah. <laughs> Asam. <laughs> Dasar pelit. Ya pelit wong lanang yang duwe pelit iki iya. ngarani apa sih? <laughs> Ora usah disebut. Alah niku wedi niku padune aja ngenekke wedi kali e Ah ora bisa kok, wong kunyuk wis dipikiri. <laughs> Mikiri sing jelentem kae ya kayak yang kumisnya dicopot. Untune di Lah. <laughs> Nyong tawa jamaning kon sinden sinden. Malaikat goro iku. sinden eh <laughs> mau sih sing bendele nggak ngene godhong. Takoni menro buka nyong lontong iku ya. Monggo Ibu Mekan ngangge serpek jago. Hmm, jago, jago. Menyuruh Pak Sudiman. Tafadhol and please stand up. Yo. Kuburan sithik, kuburan mayit, lambi abang go tandha mata, wedak pupur go golek duit Kula Jawa rasane legi, kripek di panan asu, arep kaya kutu mersuti, buta ijo aja dikubur. Apa? Apa? apa? Kuwi jenenge kendangan min. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mega. Mas Kareng G. Masih berdiri dengan tegak? Masih. Ya, suka pisang. Yang dari pohon suka. Ya. Mbak Megan. Nggih. Tidak berkacamata ya? Tidak apa Pak Jalan. Berkacamata. Oh, sebenarnya seharusnya saya pakai, tapi saya malas. Kepengin tidak pakai kacamata? Iya kepengen. Gimana caranya? Sering makan pisang. Oh masa toh? Jenis apa pisangnya Pak Jalan? Sembarang. Oh, apa sembarang. alasannya? Uh-huh. Hewan yang suka makan pisang apa? Uh, monyet. Monyet. Ya. Adakah monyet yang pakai kacamata? Tidak ada. <laughs> Orang karena kita ya orang umum. Ayo. Wow, pinter sekali Pak pinter Dalang. Sekali. Saya wow. yang tidak bisa hanya satu. Apanya? Merebut hatimu. Aduh, ya Allah. Tapi bisa merebut hati banyak sekali penonton malam ini. Apalah penonton ibarat semut. Ini. <laughs> Tapi kamu aku lihat seperti imut ini. Ya Allah, Betul. ya Allah. Ah. Kok bisa? <laughs> Apalagi kalau saya melihat wajahmu. Uh-uh. Seperti patung Liberty. Oh iya. Apalagi tadi kamu tidur. Oh, oh. ya sorry ya Pak Dalang. Di, di transit. Uh-uh. Aku bahagia sekali. Oh kenapa Pak Dalang? Karena kamu itu metak-tak. Metatat itu apa sih? Mengangkang. Mengangkang iya, itu apa? mengangkang itu gimana kakinya begini gini loh. Begini, begini ini begini nih begini nih. Apa? Kalau begitu apa menurut kamu gimana? Kalau kamu apa menurut itu? Bahasa Inggrisnya apa? <laughs> Kemudian kan tadi dekat kipas angin. Uh -uh. Terus? Kamu kan tidur. Uh -uh. <laughs> saya yang denger. <laughs> Piye? Mon ini bisa Siapa ya, jebulannya ya? Bunyi lu mereka. Sayang tadi saya tidak merekam ya. Besok lagi jangan didekatkan sama kipas ya. Perut saya sakit sekali dari ketawa. Kenapa? Mungkin juga karena makan ketela tadi. Ketela. Hmm. Perut sakit itu beberapa alternatif. Mungkin Gimana? makan ketela, nah, uh, terus? mungkin karena ketawa. Terus? Atau mungkin sudah mulai ada isinya mungkin? Isi makanan. Ya, tai bangsa ngono. <laughs> oh, you're so funny tonight, Pak Dalang. Iya. Yeah. You're so crazy. Yeah, you're so crazy. You know crazy? Yeah. I am crazy yeah. because you is very beautiful. Wah. Aku gila karenamu. Ben bener. Betul. Berani berapa? Kalau bahasa Jawa wani piro? Pak Jalang, Pak Jalang. <laughs> Pak Jalang? Ada apa? Ini penontonnya luar biasa. Saya belum pernah lihat sebanyak ini sampai jam segini. Loh, itu dalam karir saya di Jawa. Itu penonton itu tadi kan pada SMS ke saya. Oh, terus gimana? Sintus itu sinden mikan sikat saja gitu kan. Nah, udah ngomong kayak gitu. Mendukung. Oh gitu. Kalau kamu jadi istri saya, tapi kan. Oh. Tapi kan saya nggak sanggup. Oh, malah nggak sanggup. Masa. Kenapa? Orang kuat. Oh. <laughs> Ukurannya kecil kan Oh. sih buru ya mau tumpang neng bro. Tapi kan <laughs> tapi kan kalau dalam situasi ini ya, yeah. yang punya kekuatan saya, masalahnya mm -hmm. saya bisa mengurangi berat badan saya, tapi apa jenengan bisa jadi lebih besar? Mungkin tidak ya. Bisa, Wah, Mbak. Sayang sekali. Bisa. Gimana? Sambung pakai ini kan bisa. <laughs> pakai rafia gitu loh ya. Enggak apa <laughs> pakai rafia? Enggak. Lah kok ucul yang jero primen ya. <laughs> hmm, ya, Mbak. Ini sih berguru ya, Mbak ya. Iya, Pak jalan Enggak apa-apa. Enggak apa-apa sekali. Asal wow. nanti mentil. Kenapa? Eh? Enggak apa-apa. Mentil? Ya, ya. enggak ya. apa-apa. penonton masih penuh eh. Penuh luar biasa. Iya. Padahal sudah jam setengah tiga. Iya. Saya belum pernah lihat seperti ini. Anu, ya kalau dalang-dalang lain nggak begini, Pak. Yonda. Hmm, soalnya saya memang lain daripada yang lain. Ya. Bener sekali. Ya crazy itu tadi. Ya, ya yang crazy itu loh. Nah, iya. Mereka suka sama orang-orang gila. Karena mereka juga gila jadi. Ya kayaknya ya wong ya, edan. Ya kumpulan wong edan ini, bu. Edan kabeh ya. Edan kabeh ya. ya termasuk raimu ya edan bisa Nah wong edan dikintil. Nembang. Jee. Nembang nopo Mbak Mega? Apa ya Pak Dalang? Jangan Siapa Mbak apa wes? <laughs> hmm. Cawat si Ciloro Kutang at papat, lima, enam, pito, walo. Ukuran sawetmu berapa, Megan? Di Indonesia ada yang ukurannya pas dengan kamu? Apa itu? Celana dalam. Oh. Ada? Ada juga. Atau mampir ke pasar baru. Uh -uh. Di situ ada cawat praktis. Apa itu ya? Jadi barangnya itu cuma segini. Uh, terus? Tapi cara memakainya itu uh. seperti orang bukikin martabak, jadi digini-gini kan oh. dulu. <laughs> Nanti kalau sudah lebar diklep baru dipakai kan? Ya, baru ya, wow, dipakaikan. enak sekali. Itu kira-kira berapa? Kira-kira berapa itu? Cuma Asal saya yang memakaikan aku belikan. Oh iya iya, iya. oke okay, oke. Okay. Iya. Sip. Landa didudui martabak. Monggo pelok napa silindro, wau pun silindro, nggih. Cineman saja ya Pak Dalang. Hah? Cineman saja. Cineman apa? Cineman Sarkoro apa Cineman Mijil? Sarkoro saja. Oh iya. Sarkoro artinya apa? Saya belum tahu Pak Dalang artinya apa. Oh, Sarkoro itu artinya telanjang. Masa sih? Iya. Wah, bahaya. Nah iya. oh, iya. Sarkoro itu telanjang. Guru kamu siapa? Guru saya ada Nyi Padmi. Nyi, terus? Ada Pak Darsono vokal. Tanyakan sama dia kata Pak Entus Sarkoro itu telanjang. Telanjang ya. Hmm. Nanti saya ngebel. Bel sekarang. Sekarang. Ya nanti lawang ini kan oh, kan belum iya. subuh, mereka lagi pada tidur. Sarkoro itu telanjang. Mana ya Sarkoro saya? Hmm. Baru tahu kan? Uh -uh. Hmm -mm. Telanjang itu saya masih kurang jelas itu apa ya? Mungkin Pak Jalang bisa jelaskan kepada saya. Sebetulnya kalau telanjang itu sulit dijelaskan, tapi kalau dipraktekkan bisa. Ayo. Eh? Ayo. Ayo. Iya. Waduh. Nong nong neng nong nong. Barang ngomong mana ayo kayak dah. Hmm, apa sih? Keprakenyong moni. Ana sing nyenggol. Pak Jalang. Dalem. Nanti habis ini habis kita mentil, itu nanti nanti mau kerja di mana? Mau anu apa? Kentu di mana, Pak Jalang? Ya. Saya sih kentunya di mana saja lah gitu. Kalau bisa sih saya bisa kentut dengan kamu ya. Ya bisa ini sekarang kan lagi, oh, iya, kentut. lagi kentut. Enak ya? Ya enak. Ya enak ya. sekali. Setelah kentut terus? Mentil. Ya. Kelanda suwe-suwe kayak kentir kelanda. Hush. <laughs> Ya. Oh, cerdas. nih. Cineman Sarkoro. Aduh, tapi hilang ya notasi saya. Sekedap nggih Pak Dalang. Suwe pe ora Mentil mawon. Nggih, istirahat mawon nggih, monggo. Nggih. <laughs> Nyong tahu bodoni landa kene ancol. Apa? Perkara nyong dodol anu kuwi apa? Jangan bungo. Heeh. Mm -mm. Aku takon What is the vegetable? Aku ngomong. Is the vegetable of younger spring. Ya, Maksudnya yang ngerpring, pring nom, Lah kalandane ngomong, nom be enaknya kayak ki very nice, apa manin sing tua yo. ngomong iya sing tua enak kok, oh, ceng lerika Lah landa aku mangan salak wis sing dipangan wiji le. Kulitnya diguang, kenapa kaya Sudah ketemu? Sampun, Pak nah, Dalang. Saya itu paling pandai kalau kamu lagi mencari notasi, saya mengalihkan perhatian dengan jok-jok lain. Oh, gitu. Tapi iya. bukan tentang saya ya. Oh, enggak sama sekali. Ya. Mm tadi tentang salak. Gitu. Oh gitu. Pak Jalang itu sangat sopan dengan saya ya. Sopan dong anak sing mm diarah. Iya <laughs> benar. Waris kecekelnya tidak kedek. <laughs> Enggak, Ding. Saya sayang sama kamu. Iya, saya bisa merasakan, oh. sangat merasakan. Oh iya? Iya. Padahal belum dimasukkan ya, saudara. <laughs> kan belum ke masjid. Oh iya, betul. Mm. Nanti setelah mentil kita masjid. Iya. Terus kentul lagi. Iya, betul. <laughs> Pelok barang ya Pak Jalan. Ya, makanya orang-orang BI ngatakan kamu sinden pentil masih masih. Masih. Uh, Santai sekali pokoknya. Iya. <laughs> Mentil banget. Mana pentil ya? Enggak. Pungo. Pungo. adalah lebih lama di Indonesia, sayangku. Iyalah. Karena aku sangat kehilangan dirimu. Aduh. Apabila tiba-tiba kamu pulang ke negeri asalmu. Tapi celana dalam saya akan tinggalkan di sini. Eh hubungannya apa betah karo cawet kayak Kan khusus untuk kangen Pak Dalam. Allah ya lah. Iya. Sabab apabila engkau pergi tidak kembali. ha -ha. Aku akan mencarimu di mana-mana. Benar. Setiap tumbuhan aku tanyai, di mana Megan? Ha -ha. Kemudian ada seekor hewan, saya tanyain juga. Di mana Megan? Mm -mm. Dia menjawab, meow. <laughs> Berarti kucing. uh Atau? Tidak ada yang lain. Mm -mm. Untuk itu tetaplah tinggal di Indonesia. Oh iya, tapi maksudnya kalau tanya sama sapi? Kenapa? Kalau tanya sama sapi, binatang sapi? Oh tidak. Oh tidak. Binatang sapi itu adalah binatang yang paling bodoh. Oh, kenapa ya? Ya, karena istrinya itu kan diremet-remet susunya diperes-peres. <laughs> yang laki-laki cuma malah eh eh eh, eh itu sapi adalah binatang yang paling oh, bodoh. Oh iya. Betul. Sangat logistis ya. Mm -mm, stupid. Mm -mm. Mm -mm, ya. Saya paham sekali. Ya. <sighs> Mansibah. terus kadung babar cahya bengar itu nyata saknya zaman berpuluh-puluh tahun yang lalu juga banyak sinden Amerika ya iya. Presiden Hongaria, uh -uh. dari Belgia. Bener. Tetapi tidak sebagus kamu. Wah lah, maaf nuwun sangat tak Jalang. Iya. Mungkin mereka kurang mentil kali. Iya betul kan kurang kentu juga. Iya mungkin kurang kentu, kurang ya, mentil. Betul. Pokoknya harus ada seimbangan ya. Betul antara. Ya antara kentu terus mentil. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sanya Senyata saya. ingat dalang terus kamu sinden nih kadang kalau saya mau tidur teringat wah saya menangis Megan sampai menangis iya Kenapa Pak Jalang? Lapar. Oh lapar, kurang mentil mungkin. Iya. kipu cengesuk langsung tak perkosa ki kayak Kalau lapar biasanya Pak Jalang suka makan apa ya? Ya saya tidak sering makan di malam hari. Uh-uh. Karena kalau setelah makan kemudian tidur, penyakitnya banyak. Oh, penyakitnya banyak toh? Megan sering malam makan terus tidur. Hmm, biasanya makan malam terus tidak tidur malahan. Iya. Uh-uh. Malah dimakan ya. Dimakan orang. Dimakan suaminya. Malah. Oh ya Allah. Mm-mm. Ya itu rahasia ya. Rahasia ya boleh, terus terangnya boleh, nggak apa-apa. <laughs> kan di antara kita sudah tidak ada apa-apanya. Iya benar sekali. Hmm. Jadi kalau lapar nggak usah khawatir, ada saya. Oh iya. Tapi saya mau menelpon kamu saya nggak berani. Kenapa Pak Dalang? Karena kamu kan sudah bersuami ya. Iya benar Pak. Kamu nggak ada rencana untuk membunuh suami kamu, Megan? Sebenarnya saya mungkin mau minta sesuatu sama Pak Dalang. Apa itu? Kan anu kalau mau membunuh suami itu bisa pakai apa saja Pak Dalang? Ya. Apa ya? Ya, bisa racun, bisa. Nah, racun. Ya. Mungkin saya bisa minta keringat Pak Dalang sedikit. Minta apa? Keringat. Keringatku. Uh -uh. Untuk anu beracun suami saya itu loh. Kan bau sekali masalahnya. Oh. Jadi <laughs> kalau dikasih di botol sedikit terus. Kalau menurut saya sih nggak usah keringat saya. Oh terus? Silit kamu saja bisa. Ya Allah. Masalah ukurannya bacin itu. <laughs> itu wangi Jalang bukan? Wangi, wangi waduh. Kayak silit wangi. <laughs> Malah kalau tainya orang putih seperti kamu itu apa namanya baunya awet. Masuk sih. Ya. Apa pernah cium bau saya? Eh? Istri saya sih dulu pernah waktu itu kan mukanya kayak kamu. Putih. Tahu <laughs> ini mah ya Allah. Satu kali lagi. Ya. Kemudian sinden yang top dari Ngayu Jakarta Hadiningrat. Ya. ya. Kandara situ saja. Lia, oh, ya. maju. Akan saya kenalkan sebuah lagu, tetapi lagu ini adalah lagu mengandung sejarah. Oh, gitu. Pada ya. tahun 1966, uh -uh ada empu gending dari Jogja namanya Kaki Cokrowarsito. uh terus? Tepatnya tanggal 21 Juni uh-uh. menyerahkan lagu ini kepada Bung Karno untuk merebut Irian Barat. Oh, begitu. Ya, lagunya namanya Kui Opo Kui. Ah, iya iya iya iya ya, oke. Okay. Tapi kalau Kui Opo Kui itu biasa klasik, kalau di Pak Andus digarap. Digarap, oke, okay, gimana? Juga dengan multilingua beberapa bahasa. Wow. Termasuk bahasa Inggris. Mm-mm, terus? English uh, language. English Nanti, language, oke. Okay. Please, tolong uh-huh. uh, teliti, kemudian dikorek uh-huh. bahasa Inggrisnya mereka berdua atau okay, salah okay. satu nanti okay, sudah pas apa belum ya? Saya siap Pak Dalang. Ya harus dong. Kamu Percaya harus, sama saya Pak ya, Dalang. Ya kamu harus ready for use ya. Iya yeah, yes, <laughs> saya ready for use. Ya siap untuk dipakai suatu saat. Mm, bener bener bener. Betul. Bener. Hmm. Iya, ini suami kamu kalau lihat kamu mesra kayak sama saya mesti mungkin bunuh diri mungkin ya. Mungkin masalahnya Pak Dalang itu ganteng sekali ya. Oh begitu. Hmm. Tapi akan lebih ganteng kalau saya sudah bisa mencicipi kamu ya. Maksudnya mencicipi itu apa ya? Suaranya, suaranya. Oh, suaranya. Oh iya, silakan cicip dengan dengan mentil. Ya bocah suwi-suwi mengko temenan lho oke, kok aja jengkel Nur ya, tenang. Saya pengen. kentu khusus buat orang anu Pak Jalang. Apa? Saya kentu khusus buat Pak Jalang. Betul, ya. terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Kapan gue nih? Kentum itu kerja keras sekali. Betul, kerja iya. keras. Ya, sampai berkeringat, Mbak. Iya, sambil berkeringat. Kadang yang kerja juga sampai mengeluarkan suara ya. Oh, dan kadang habis kentut kan <sighs> Iya, betul. Capek sekali gitu. Ya, iya. karena capek kan. Oh, oh, harus mentil. Iya. Situ kakak berak kebuyut. Modar ya, kocok perutnya ini. Oh, buka saking kedang. Kuwi apa kuwi? Dados. Lia karo Nur. ada dokter Dada Papua. Lia, kui opok kui bahasa Indonesia? Ayo. kita begitu begitu begitu. Bahasa Indonesia kok ana begitu aneh jan. Wong jenengan sing ngajari nggih ngeten kok. Ah iya. Lah nggih. Berarti kowe ngomong jangan begita, ba. <laughs> Saya sudah ditaitukan ngono. Nur. Dalem. The sing of song, the title kuwi apa kuwi? Please translate to English language, oke? okay? Okay, superstar. Yes. just Ayo, Megan, I adore the most. Please don't be corrupt. Because if you do so, it will ruin your country. social media brother, That is just how reality is. Iya, bagaimana Megan? Bagus sekali, saya paham semua. Paham semua. Iya. Yeah. Uh, conversationnya bagaimana? Conversationnya sudah lumayan, tapi lumayan. ada satu garis yang kurang jelas tadi. Jadi Apa? yang mana? Uh, yang Uh, it's the, f- the flower I adore the most. Mm-hmm. And then don't be corrupt. Mm-hmm. If you do so, what? Mm-hmm. If you do so, what? It will. It will. Ruin. Ruin the country. Oh, oh, oh, mm-hmm. hampir pas. Ruin. Mm-hmm. Ruin. Ruin. Ruin. Yeah. yeah. Bagus sekali. Dan juga indah sekali artinya lagu itu ya. Betul. Larangan untuk korupsi, Mbak. Iya. Tapi korupsinya sekarang di Indonesia sudah merabak. Merabak itu apa ya, Pak? Sudah merata. Oh, sudah merata. Sudah iya. semua maksudnya. Semua di iya. mal ini. <clears throat> Ah. Jadi kita boleh kecewa mungkin. Tangan. Nggak usah kecewa, kita bekerja aja yang baik udahlah. Kita kentut dengan baik ya, sekali ya, supaya tidak korupsi. Ya, betul tidak usah ngurusi yang itu itulah. Iya. Kita nonton wayang berhibur, hmm. terus kemudian besok kerja dan sebagainya. Setelah kerja kemudian istirahat. Mentil. Ya. ya. Alhamdulillah. Lia, kui opo kui bahasa Jepang. Tereng jenengan ajari kok, Pak. Moco-moco. Burung <laughs> iya, diajari. Mbak Nurien. Ya iya, Nur diajari. Pokoke mengko tanggal 32 kudu wis saya. telu ta? Iya. Ya, enor enor barang enor. Ah. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Hai. Kok mana hai sih? Hai itu oke okay atau iya. Hmm. Ona maewa. Nur Handayani des. Hmm. Wakajere hada wakari deska. Uh, Surakarta. Hmm. Wikita kita sebab kuraba susu murata. Itu dari kamus mana itu? Bagong. Apa dah? Bahasa Jepang itu tidak ada kuraba susu murata itu tidak ada. Yang ada apa? Adanya susuku. Artinya? ke depan atau maju? Kurang, kurang maju kuwi. Ngono kuwi kurang maju Bandingkan karo Lia ketok banget. Wes, wes. Hmm. Mungkin kamu bisa membesarkan? Saya? Iya. Kok oh, tak uyek nganggo tungkak kene. <laughs> ah, yo. Sorry man, sorry man, yo. Sore wanani sorry, Man sumi no hana itsumo watashi ga osoku wa zeta ni damai osoku ka areba mochi kuni no soni nganggo bahasa Arab bagian. Oke. Okay. Tafadhol. Naam. Nah, orang bisa tak potong kon rong juta setengah. Saya tidak usah dibayar aja, tenang saja. Sebabnya? ATM kamu kan saya yang pegang. ATM kioporeng Alat tusuk manual. Bukan. Anjungan Tune Mandiri. Hmm. Ya, TM sing normal sing sih saldo sing Mungkari mung atau 750. Kae lumayan. Lumayan sih karo Megan deh, gue pitung juta lumayan. Yo. Is ada is ada eh aliyah ya. anta yusrihun in anta yusrihun faladu khosirun kaifa man kaifa na'am dalik dalika dalika Gus, tepuk tangan yang meriah aplaus Nah, Nur Sendro Songo Padatan Abimanyu, apa lo? Leloyono mati. Oh, ala ta. Sendo Nabi Manyu. Ya. Ki Bu Derum biasane muncul nang endi? Wah, saking pundi jenengan? Bu Derum, pepunden-pepunden rawuh kabeh.